Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa walidina wa masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi min al haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Insyaallah kita akan baca karya Syekh Mahmud Adani eh, Dr. Mahmud Adani hafizahullah taala. Beliau sama-sama dengan Dr. Labib, dia satu akron, uh, yang sekarang berada di di markas eh, Ihya Sunnah ya pondok pesantrennya Ustaz Abu Qatadah itu al madkhal ilal fiqh syafi'i al madkhal ilal fiqh syafi'i yaitu tentang pembuka dalam mas masalah fikih madhab syafi'i marahil nash'atil madhabil imam syafi'i pertama marhalahnya <clears throat> tingkatan-tingkatan pertama disebutkan ta'assasa ala yadi imamil madhabil imam syafi'i radhiyallahu anhu ya muasisnya beliau imam asy-syafi'i radhiyallahu anhu beliau asasa madhhabain. beliau itu e, mentaksis yaitu mempondasikan dua madhabnya ya yang pertama al madhhabul qadim madhab qadim madhab yang lama apa itu? Wa maqalahul Imam Syafi'i rahimahullah taala tasnifan aw qabla dukhulihi Misra. Jadi yang dia buat sendiri atau yang beliau tulis atau fatwa secara langsung sebelum masuk ke Mesir yaitu di Irak fil Irak wa ba'da khurujihi minal Irak yang di Irak maupun setelah keluar dari Irak wa qabla dukhuli Misra patokannya sebelum masuk Mesir ya wa min kutubihi kitabul hujjah ya. Di antar kitabnya kita Hujjah, zakara fil adillah lati ihtajja biha ala fuqaha'il Hanafiyah ala fuqaha'ir Ra'i. Di situ kitabnya berisi tentang dalil-dalil yang Imam Asy-Syafi'i itu berhujjah untuk me mengkonter madhab madhabnya ahlu ar-ra'i fuqaha Hanafiyah. Kemudian kitabnya juga Al-Mabsud, kemudian Warisalah Al-Qadim dan risalah yang yang lama. Karena risalah ada dua. Wa min talamidhi Abu Thawr wa Tarabisi wa Za'farani wal Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Ya, imam-imam yang ada disebutkan ini adalah imam dalam madhab qadim ya yang dikenal <clears throat> eh, dengan eh, murid pertama Imam Asy-Syafi'i, tabaqatul ula. Dan beruntungnya yang tabaqah ula ini dari kalangan ashabul wujuh secara umum mereka itu ahlul asar ya ahlul asar ya makanya ini iskal di kalangan eh, saudara-saudara uh, kita di kalangan asyairah yang mengatakan bahwasanya syafi'i itu kebanyakannya adalah madhab asyari ya, kita katakan bagaimana kalian menjawab dengan ashabul wujuhnya imam syafi'i justru ahlul asar mereka nah, di sini iskal mereka nah, itu menunjukkan bahwasanya imam asyafi'i dan murid-muridnya dia satu dalam bab masalah um, tidak mengedepankan akal dalam bab sifat 6 al madhabul jadid madhab jadid fahuwa maqalahul imam syafi'i rahimahullah iftaan au tasnifan fi misr wa hadha al mu'tamad illa fi masail qalilah itu madhab jadid yang dijadikan sandaran ulama syafi'iyah setelahnya yang dijadikan fatwa itu adalah yang difatwakan Imam Syafi'i ataupun ditulis beliau ketika masuk di Mesir ya. <clears throat> ketika masuk di Mesir ini yang dijadikan mu'tamad madhab syafi'i kecuali sedikit sekali masalahnya ya yang diantara sedikit itu ada sekitar 18 masail yang dia madhabul qadim dijadikan madhabul jadid ya kenapa karena ada kaidah dalam uh, dalam madhab itu bahwasanya Imam Syafi'i ketika mengatakan bahwasanya uh, idza sahal hadits fa huwa madhhabi ya idza wajadta qawli yukhalifu kalau Rasulullah SAW fadribu qawli eh, darbat haid ya. Kalau kalian mendapati hadis sahih itu madhabku eh, baik aku hidup maupun sudah mati. Kemudian kalau kalian mendapati hadis yang eh, pendapatku menyelisih hadis dari Nabi SAW maka buang pendapatku ke tembok. Itu semuanya ditujukan untuk para ulama syafi'iyah di kalangan mujtahidin yang mereka yang memfilter kemudian dan didapati ternyata memang ada masalah-masalah yang seperti itu kriterianya yang sekitar 18 setelah dikumpulkan. Nah, yang dia eh, dia masuk di sebelum Mesir, ya pendapat Imam Asyafi yang sebelum Mesir itu, yang 18-an itu, tetapi dia masuk mu'tamad karena dia eh, masuk kategori yang sesuai dengan diinginkan al Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, Wa min kutubihi di antara kitabnya dalam madhab jadid ini adalah Risalah al-Jadidah wal Um, yaitu dua kitab utama, Risalah yang baru dan Al-Um. Ya, Al-Um itu kitab usul fikih. Ya, makanya kalau kita mau merujuk kepada usul fikih al muhaddithin karena usul fikih itu ada tiga. Usul fikih muhaddithin itu yang pertama di oleh Imam Asyafi. Sebelumnya sudah ada di direpresentasikan oleh Al-Imam Abu Hanifah tetapi tidak secara tasnif, tidak tertulis ya. Tapi secara tertulis itu yang pertama kali Imam Asy-Syafi'i Al-Umini. Yang kedua usul fikih madhab Ahlul Kalam dari kalangan mutakallimin yaitu madhab Mu'tazilah ya. Yang itu eh, sedikit banyak terpengaruhi sebagian eh, ulama-ulama usuliyin dari kalangan kontemporer seperti Al-Imam Al-Juwaini, Abu Ishaq, Ash-Shirazi dan semisalnya dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. E, kemudian yang ketiga adalah mazhab Zahiriyah. Ya, mazhab Zahiriyah yang kemudian e, banyak diikuti oleh semak, sebagian <clears throat> eh, orang-orang e, yang terpengaruh cara berfikirnya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah taala ya dan di antara mereka adalah Imam Syaukani dan yang semisalnya. Ya, jadi ada ada tiga madrasah ini yang itu mempengaruhi dalam masalah furu' al-fiqhiyah. Nah. Annahu kataba madhhabahu usulan wa furu'an. Imam Syafi'i di sini menyebut, menuliskan madhabnya secara usul dan furu'. Ini baru bisa dikatakan mujtahid mutlak kalau dia tidak taklid dalam dua masalah ini usul dan furu mujtahid mutlak kalau dia taklid dalam masalah usul tidak dalam masalah furu dia masuknya mujtahid al madhab ya mujtahid madhab di bawahnya mujtahid al mutlak atau disebut juga dengan mujtahid mustakil eh, mustaqil muntasib ya dia dikatakan mustakil karena dia istakalla fil furu ya karena dia tidak ikut uh, taklid dengan masalah furu'nya jadi dia hanya menggunakan usulnya. Ya. Dia hanya menggunakan usulnya. Jadi karena tidak mampunya mereka ulama itu yang ahli dia dalam bidang hadis, bahasa Arab, pemahaman dalam masalah e, dalil, dia faham bisa tetapi dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengeluarkan usul sendiri. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan usul itu dia harus memiliki dua hal. E, hal pertama dia tahu bagaimana metode salaf dalam berfikih. Ya, dia tahu bagaimana metode salaf dalam berfikih dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan as-sabar. Ya, e, e sabar riwayah wa dirayah. Sabar itu apa? Dia meneliti akwalnya imam di atasnya ya, dari kalangan tabiin ya, atau di atasnya lagi tabiut tabiin bahkan di atasnya lagi para sahabat ya dilakukan sabar sabar itu meneliti satu persatu oh ternyata eh, ketika mengatakan bahwasanya mutlak dibawa ke eh, am dibawa kepada taksis umum dibawa ke khusus itu kriterianya ini ya mutlak dibawa kepada mukoyat kriterianya itu maka setelah melalui filter yang seperti itu ya namanya sabar <clears throat> maka barulah mereka bisa e, setengah ya setengah memahami cara metode salaf kenapa setengah karena ada harus dikuasainya yang kedua yaitu dia harus mengetahui yang namanya ilmu uh, al-lughah ilmu lughah dan ilmu fahmul maani ya ilmu ilmu fahmul maani ya dia tahu bahasa Arab yang dia masih tidak terkontaminasi di sini unggulnya Imam Syafi'i ya karena dia mempelajari uh, madhab <clears throat> eh, para lugawiyin di kalangan eh, orang-orang uh, Arab yang masih asli ya selama 10 tahun di sebagian riwayat disebutkan 20 tahun ya. kemudian dia harus menguasai yang namanya ilmu riwayat ya dia mengetahui ilmu riwayat di sini uh, dibutuhkan dia uh, banyak mengetahui perawi ya banyak mengetahui perawi apakah perawi ini dia termasuk kredibel atau tidak. Nah, ini tiga kriteria untuk dia bisa melahirkan usul dalam memahami adillah ya. Dan ini yang tidak disanggupi oleh orang-orang setelahnya. Ya, tidak disanggupi oleh orang-orang setelahnya. Makanya ada ucapan Al-Imamu Ahmad rahimahullah taala bahwasanya uh, laula Syafi'i kalau bukan ilma, Imam Asy-Syafi'i bukan sebab Imam Asy-Syafi'i ma faqihnal hadis kami tidak bisa paham fikihnya hadis itu. Kenapa Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Bukan karena Imam Ahmad tidak bisa bahasa Arab atau tidak paham hadis, ya tidak punya riwayat, tetapi karena tidak mampu dengan tiga kriteria yang tadi kita sebutkan. Jadi se sejarah dahulu ketika melihat madhab ahlul ra'yi dengan ahlul hadis, ahlul ra'yi Imam Abu Hanifah, ahlul hadis itu Imam Malik rahimahullah, e, mereka sering ber kontradiksi dalam beberapa masail fikhiyah. Maka di antara cerita yang masyhur bahwasanya madhab ahlul hadis itu seringnya kalah telak. Ya, kenapa? Karena tidak bisa mengalahkan cara pahamnya ahlul ra'yi yang mereka kuat dalam masa masalah apa? Masalah madarikul kias, ya, madarikul kias. Ya, madarikul kias itu bukan sesuatu yang mudah, ya, yang mana <clears throat> eh, disebutkan bahwasanya mereka sebelum menetapkan kias ini sahih, mereka harus menguji 100 tafri'at. Ya, jadi satu satu ilah dikatakan ini ilahnya ini benar, ilah itu diuji, ya diuji. Bagaimana ujiannya? Dikasih 100 pertanyaan yang berbeda-beda kalau dia eh, kalau dia itu selaras ya itu istiqomah sesuai dengan kaidah berarti ilahnya benar dan itu dikuasai oleh para ahlur ra'i dari kalangan madhab Hanafiyah. Nah, dan itu ada diceritakan di kitab Muqaddim al-Bayan lil Amrani. <clears throat> Muqaddim al-Bayan kitab yang dia menghimpun madhab Syafi'i tetapi juga menghimpun yang, yang yang lain. Yang mana penulisnya itu dia e, mensyarah kitab Al-Muhadzab lil Imam Asy-Syirazi. Ya, beliau ketika mensyarah, beliau selalu mendatangkan Eh, madhab Syafi'i kemudian kemudian mendatangkan lagi madhab yang lain. Setelahnya ditutup dengan uh, tarjih madhab. Kenapa madhab Syafi'i lebih kuat? Ya, dia akan ke, uh, eh, ketak, katakan bahwasanya wahujatuna kaza. Ya, hadisnya ini ya dan itu adalah pendapat madhab. Ya, sedikit yang beliau keluar dari madhab. Jadi kalau mau melihat uh, adilahnya madhab di situ termasuk yang lengkap. Bahkan syarah muhadzab yang paling lengkap itu kitab yang yang kita sebutkan tadi yaitu Al-Bayan. <clears throat> Bahkan Al-Imamun Nawawi dan Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah Al-Maqdisi Al-Hambali keduanya itu banyak mengambil istifadah dari kitab ini karena Al-Amrani itu lahir sebelum keduanya. Ya. Di abad kelima. Abad kelima atau per, uh, eh, akhir abad kelima masuk abad keenam. Nah. Jadi itu kenapa dikatakan di sini bahwasanya Imam Syafi'i itu menulis madhabnya secara usul dan secara furu'. Ya. <clears throat> Oleh karenanya kita harus pahami, ini salah gagal paham sebagian orang yang dia belajar usul fikih. Ketika ditanya, apa faedah belajar usul fikih di zaman sekarang? Dia jawab bahwasanya belajar usul fikih untuk kita bisa ijtihad, untuk kita bisa mukoratul adillah. Yang mukoratul adillah itu adalah tugasnya siapa? e, tugasnya para mujtahidin ya makanya ketika ditanya ta'rifu tarjih tarjih itu apa ta'rifnya ketika ditanya Syekh Saleh Al Utsaimin beliau mengatakan tarjihu mantaha ilaihi ijtihadul mujtahidin ya beliau mengatakan garis bawah ini ijtihadul mujtahidin la ijtihadul muqallidin wasufaha ya jadi ijtihadnya para ahlul ijtihad itu ada tarjih karena di setiap mazhab ada tarjih mazhab Hambali mu'tamadnya ini Apakah itu melalui tarjih? Naam. Ya, dia melalui tarjih dengan uh, turuk tarjih yang dia aksar min mi'ah, ya. Zukirofi kutubil usul disebutkan di kitab-kitab usul lebih dari 100 turuk tarjih itu. Ya, disebutkan oleh Dr. Abdul Karim An-Namlah, ya. Beliau di antara mutakhasis dalam masalah ilmu usul usul fikih. Dan eh, belajar usul fikih zaman sekarang itu bukan untuk kita ijtihad, bukan. Tetapi yang benar adalah seperti yang disebutkan masyaikh kita. Eh, <clears throat> beliau mengatakan eh, di antara usuli di kalangan fuqaha al-Yaman beliau yaitu Syekh eh, siapa ini? gurunya Syekh Said. Beliau mengatakan Syekh Jadhi, Syekh Muhammad al jadhi bin Saud, beliau mengatakan bahwasanya uh, fawa, faidah dirasah usul fiqh fi hadal asr faidahnya kita mempelajari usul fikih di zaman sekarang itu agar kita tahu bagaimana metode para ulama ini sampai kepada hukum ini ya agar kita nyambung dengan metode mereka ya itu aja agar kita nyambung kenapa sih sampai seperti ini dikiaskan dengan ini nah kita pelajari usul fikihnya ya ketika kita pelajari usul fikihnya secara benar teorinya kita akan mampu untuk memahami prakteknya juga secara benar. Kalau kita tidak nyambung berarti kesalahan ada pada kita bukan pada bukan pada mereka. Ya, kita tuhmah diri kita dulu, bukan mereka. Jangan kita gegah mengatakan ini menyelisih hadis, ini salah kiasnya dan seterusnya. Apalagi mengatakan ini tidak ada dalilnya. Ya, maka itu sesuatu yang jauh. Ya, sesuatu yang jauh. Maka eh, tidak boleh kita mengatakan ini tidak ada dalilnya terburu-buru, ya. Karena apa? Eh, dalil itu luas di kalangan usuliyin ya ta'arifnya pun berbeda dengan yang kita pahami fahuwa ya <clears throat> kalau membahas madkhal memang dia dua kajian kajian yang pertama memang banyak di usul fikihnya kajian yang kedua tarikh ya, jadi kita ketika eh, berbicara di hadapan tulab yang memang sudah uh, apa ini sudah sefrekuensi faham bisa difahamkan maka sebaiknya difahamkan itu tapi kalau tidak tidak perlu masuk ke sini ya ini diantara metode yang harus dibedakan ya, karena ini syekh jadi kita harus ini bahwa awal mansan sannafa fi usulil kita bahur risalah ya maka Imam Syafi'i yang pertama kali mentasnif mengkaryakan usul fikih secara tulisan itu ar-risalah al-qadimah summal jadidah. Hmm. Ya. Annahu lam tatalammadzu uh, eh, fil madrasatain al-ma'rufatain fi zamanihi. Beliau dua madrasah. disinilah kuatnya mazhab Syafi'i ini. Bukan laisa ta'assuban hadza al haqiqah. Ini hakikatnya memang seperti itu. Makanya uh, sebagian ulama Syafi'iyah ada oknum yang ta'assuf fanatik gara-gara ini tetapi kita katakan jangan disampaikan ini dalam rangka fanatisme, tetapi dalam rangka untuk me mengetahui e, apa adanya ya. Karena kita harus me mengetahui bagaimana kelebihan dan jasanya para ulama itu sesuai dengan makomnya. Tidak boleh kita berlebihan dan tidak boleh kita e, tanakus ya kurangi haknya. Ya, kalau memang itu kelebihan eh, kita sebutkan. Karena setiap madhab ada kelebihannya. Madrasatu ahlil hadis itu madrasah pertama beliau. Ala aimmatil hadis minhum al Imam Malik ibn Anas fil Madinah wa Sufyan bin Uyainah fi Makkah. Tetapi di sini tidak disebutkan e, mestinya disebutkan Syekh e, Sanji ya, murid e, atau imam gurunya Imam Syafi'i yang pertama yaitu adalah gurunya yang pertama yang memberikan izin kepada beliau untuk ifta di usia beliau 14 tahun Ya, 14 tahun beliau sudah fatwa. Hmm. Sufyan bin Uyainah di Mekah. Ya, jadi dia ngambil dua madrasah ini, Mekah dan Madinah. Ya, dan kita tahu bahwasanya di Madinah itu turunan dari madhabnya Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit. Begitu juga di Mekah turunan dari madhabnya Ibn Abbas. Ya, jadi kalau kita lihat runtutannya itu uh, di Madinah itu Zaid bin Sabit dengan siapa dengan Ibnu Umar ini yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Hazm ya disebutkan riwayatnya kalau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan satu yaitu Zaid bin Sabit ya tetapi yang benar ada tambahan Ibn Umar dia di Madinah kemudian punya murid muridnya Salim dengan Nafi' ya muridnya Ibnu Umar ya kemudian Salim nanti punya murid Imam Az-Zuhri Imam Az-Zuhri ini yang kemudian menjadi senternya Ahlul Hadis ya senternya Ahlul Hadis yaitu semua rata-rata muaranya hadis itu yang diriwayatkan uh, eh, kutubus sittah tis'ah asyarah itu muaranya ke Imam Az-Zuhri karena dia punya banyak guru, lebih 5000. Ya, muridnya banyak dan gurunya banyak yang dikenal di istilah ulama jarwat wa ta wasi'ur riwayah, ya, wasi'ur riwayah dan ini diantaranya Imam Az-Zuhri. Ya. Dan itu yang dikumpulkan uh, Syekhuna Syekh Ali Hasan Jadullah, beliau mengumpulkan Ilal Hadis Az-Zuhri ya, yang dikumpulkannya sekarang sudah cetak 12 jilid. <coughs> Jadi beliau izin dengan gurunya, Syekh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Ya. Guru saya mengumpulkan Ilal Az-Zuhri karena beliau sa sangat suka dengan uh, dirasatul ilal. Kata gurunya ndak usah katanya, habis waktumu, habis usiamu. Nanti ndak selesai-selesai. Jadi beliau uh, justru dilarang. Dia lanjutkan, tetap dia jalan terkumpul setengah. Dilihatkannya syekhnya, syekh sudah terkumpul setengah. Kemudian syekhnya mengatakan, Masya Allah, ini karya luar biasa, dia bilang. Maka e, saya izin mau menyelesaikan sekalian. Kata syekhnya, ndak usah, ndak usah dilanjutkan. Ndak bisa antum lanjutkan. Nanti habis usiamu. Dilanjutkannya sampai selesai. Kemudian, varia eh, varia Syekh bi, bidalik. Masya Allah. 12 jilid. Yang awalnya itu 14 jilid. Taib, di sini itu yang sekarang gabung dengan siapa Ustaz Abu Zubair Ustaz Abu Zubair itu nah, nah. anak tinggalkan ya ini anak tinggalkan antum tinggalkan dulu masa Ibnu Nasir itu kami cikal bakalnya <laughs> iya, yang antum tinggalkan ya jadi tapi kayaknya beliau sudah sudah buat markas sendiri bukan gitu dulu dulu kita aja ada kajian akad itu tafsir mukasir sudah ya. uh -huh. nah yang ngajar siapa Saddam ya? Zubair ah. terus buat guru bahasa Arab ya nah, yang ngajar adiknya Satero Andi dulu Ah, Toyib Pandoni ya nah, itu itulah itulah awal mula madhab Ibnu Kasir tuh bahasa Arab toh yang lainnya oh. semester 3 anak pamit ya ya iya. kenapa cuma bahasa anak pamit lah ke Jamil oh. nah anak pamit itu ada muhadis podcast datang datang nah itu <laughs> selip iya iya iya anda pamit kesini selama datang ke jambil lah selip lagi <laughs> ketemunya antum iya iya iya nggak apa-apa nggak dapat selap dapat antum iya iya iya Bismillah <laughs> jadi itu mm, iya. kalau di kemudian Imam Az-Zuhri punya murid muridnya Imam Malik nah, sinilah madrasah Malikiyah Imam Malik punya murid Imam Syafi'i Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Kemudian di Mekah itu ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya murid namanya Amr bin Dinar. Ya, Amr bin Dinar punya murid ya Sufyan bin Uyainah. Nah, di sini sebutkan Sufyan bin Uyainah. Kemudian nanti Sufyan bin Uyainah itu guru dari Imam Syafi'i dan guru dari Imam Ahmad. Nah. Kanal imam Syafi'i rahimallahu yaqulu ma laula Malikun wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijaz. Ya, ini seperti ini selayaknya murid dan guru mereka saling memuji, ya. Imam Syafi'i memuji Imam Malik, begitu juga Imam Malik. Laula Malik wa Sufyan. Jadi Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah, ya. Ini madrasah pertama beliau di Mekah dan Madinah Alul Hadis. Kalau bukan karena Malik dan Sufyan, maka akan hilang ilmunya Ahlul Hijaz Eh, Hijaz itu Mekah dan Madinah. Nah, Madrasah Ahlul Ra'yi. Ya, ana terjemahkan karena ini yang dengarkan orang-orang apa ini? Berawin ya. Sama. Mana enggak sih Jawin. Iya. Ya. <laughs> Jawi. Bukan Al Barawi, Al eh, Jawi. Jawi ya. Beda madhab kita. Tapi sulit bahasa Arab lebih sulit lagi bahasa Jawa. Oh iya benar. Iya. Ana belajar ndak ndak ada irobnya soalnya. Iya kamu salah belajar salah guru iya makanya banyak subhan Taib <laughs> madrasah ahli ra'yi Ashharum al imamu Muhammad ibnul Hasan Syaibani fil Iraq ya ini karena meninggalnya Imam Abu Hanifah beliau tidak ketemu jadi Muhammad ibnul Hasan Syaibani fil Iraq ya. nah di sini anak pun bertanya-tanya kenapa beliau tidak belajar dengan Qadi Abu Yusuf ya itu belum tahu kisahnya bagaimana kenapa hanya dengan Eh, beliau? Apakah sudah uh, tidak ketemu karena wafat atau sudah hijrah? Eh, Qadi Abu Yusuf wala alam. Ya. <clears throat> Jadi e, rasa penasaran itu mempengaruhi ya mempengaruhi kita agar kita mau apa ini namanya mau tolak atau kita bisa me, upgrade ya upgrade wastata'a rahimahullah an yajma' bainal madrasain madrasatain fi madhabihi. Ya, ini kelebihan keluar biasaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menggabungkan dua madrasah ini, madrasah al hadis dan ahlul ra'yi hatta annahu anna allafa kutuban yantaqidu fihima fiha immatal madrasait madrasatain. Ya. Jadi beliau itu uh, iya, jadi sampai beliau itu me, membuat tulisan ya, buku yang dia isinya isinya itu mengintikot yaitu me, mengkonter dua mazhab itu yaitu mazhabnya uh, Muhammad Ibnul Hasan dan mazhabnya Imam Malik ya dua madrasah kita Rad ala Malik wa kita Rad ala Muhammad Ibn Hasan Ibnul Hasan itu dua-duanya tetapi wala alam kitabnya itu yang anak baca tidak sampai ke kita ya tidak sampai ke kita mafqud hilang hilang kitabnya itu ya waqtilaf Ali wa Abdullah ibn Mas'ud dan beliau juga meng, uh, mengarang uh, perbedaan antara Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud ya, yang dua ini adalah fuqahanya para sahabat radhiyallahu anhum Su'ila Abu Saur Man afqa al-imam syafi'i atau imam Muhammad ibn al-Hasan Qala Abu Thawr al-syafi'i afqah min Muhammad ibn al-Hasan Ya, ibn al-Hasan Nah, Abu Thor ini diantara imam madhab juga. ya. Jadi dari 12 madhab yang ada, yang masyhur, kemudian tersisa 5 madhab, ya, tersisa 5 madhab, 4 eh, dengan madhab Zahiriyah, kemudian di abad ke-8 tersisa 4 madhab, yaitu diantara yang 12 adalah Imam Abu Waktu Waqtasal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tadallu'ihi wa tamakkunihi min ulumil lughatil arabiyyah. Nah, ini diantara Eh, cikal bakal madhab syafi'i kenapa dia kuat dalam masalah masalah usul ya oleh karenanya kalau pem, pembelajar mutakhasis dalam usul fikih mau dia madhab malikiyah hanabilah ataupun syafi'iyah rata-rata dia akan merujuk kepada usulnya syafi'iyah ya yang beda itu cuma dua itu madrasah syafi'iyah dengan madrasahnya ahlul iraq yaitu ahlul ra'i ya karena banyak bedanya. Tetapi kalau usul tiga madhab ini banyak serupanya karena memang madhab syafi'i yang mendominan setelah itu karena adanya kitab al-um tadi. Ya, ini beliau kelebihannya karena tamakun eh, pakar dalam masalah ilmu bahasa Arab. Ya, oleh karenanya ada masalah apakah mujtahid itu bisa dari selain Arabi, selain Arab, bisa tidak? Ya, dan masyhur Eh, dua pendapat dalam masalah ini dan jumhur usuliyin bahwasanya tidak mungkin mujtahid itu dari ajanib yaitu mazhabnya jumhur usuliyin. Nah, karena sekuat-kuatnya apa ini ajanib dalam memahami lugah itu tidak akan bisa merasakan zauk ya zauk uh, eh, itu sesuatu yang memang dia apa cawang bayi apa sih istilahnya bawaan sudah ya bawaan sama orang Arab yang dia bisa bahasa Indonesia dia tidak akan e, bisa merasakan bahasa Indonesia itu seperti orang Indonesia sama persis itu ya tapi walau alam kalau ada satu dua itu al huk eh, an nadir lah hukma lahu orang yang jarang itu enam qala al asmu'i ya al asmu'i ini seorang ahlul ahlu syair yang dia sangat terkenal ya sahah uh, eh, sahahtu syi'ra Hudzail ala fata min Quraisy ya yuqalu lahu Muhammad ibn Idris berarti ini bukan sahahtu suhihtu syi'ra Hudzail ala fata aku dibenarkan ya oh betul sahahtu ya jadi aku membenarkan syairnya dari syairnya eh, orang-orang masyarakat Huzail itu di di antara orang-orang asli Arab yang memang Imam Asy-Syafi'i belajar dengan mereka. Jadi sangat terkenal ini suku Huzail ini. Alafat ada kepada seorang anak muda yang bernama Muhammad bin Idris ya. Dia Quraisy dari uh, Quraisy. Annau sannafa kutuba madhhabihi biyadihi binafsihi. Ini kurang ini. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu menulis sendiri. Ya, ini diantara kelebihannya. Menulis sendiri kitabnya, mazhabnya. Jadi bukan melalui perantara. Wahada khilafan li ba'dil madhahib. Ya, ini berbeda dengan madhab-madhab yang yang lain. Jadi kalau madhab Imam Syafi'i itu cuma dua torikoh dia. Torikoh pertama Imam Syafi'i tulis. Yang torikoh kedua ketika ifta yaitu e, ditulis oleh e, Sulaiman Al-Muradi ya beliau yang banyak mengambil atau menulis membukukan karya Imam Syafi'i melalui ifta. Jadi ditanya, ditanya ditulis ya, ditanya ditulis. Dan itu kelebihannya. Jadilah mazhab Syafi'i itu dalam masalah penukilan dia asbat ya, lebih kuat. Makanya dalam masalah e, penukilan riwayat dari Imam Syafi'i itu sedikit sekali yang mereka iskal. Yang iskal maksudnya bingung yang mana pendapat yang kodim dan pendapat yang jadid atau yang mana apakah ini pendapat Imam Syafi'i langsung atau muridnya itu jarang jarang ditemukan kenapa karena tadi ya, di, kar di karangan Imam Syafi'i secara langsung meskipun setelahnya Al Imam Al Muzani itu beliau meringkas Al Um kemudian menambahkan be beberapa pendapat yang beliau pahami atau beliau dengarkan dari Imam Syafi'i. Nah, ketika ada pendapat yang beliau pahami dari Imam Asy-Syafi'i, disinilah ada timbul masalah. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya apakah pendapat Imam Al-Muzadi terhadap perkataan Imam Syafi'i itu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i atau tidak boleh? Ya, sinilah namanya nanti ada tugasnya ashabul wujuh. Ya, tugasnya dia menentukan riwayat yang asoh, ya, yang mana yang sohih, yang mana yang asoh, ya, yang mana yang uh, eh, doif, ya, yang mana yang dia lebih kuat, yang mana yang lemah dan seterusnya. Ya. Berbeda dengan madhab ukhra, madhab yang lain karena tidak ditulis secara langsung, maka lebih banyak iskal. Karena kenapa? Karena kebanyakannya otomatis pemahaman, ya pemahaman dari murid-muridnya yang itu e, terjadi di madhab Imam Ahmad. Makanya madhab yang paling sulit dipelajari justru madhabnya Hanabilah, ya sampai sebagian masyarakat kita yang Hanabilah mengatakan e, di madhab Hanabilah terkadang itu ada tujuh kol ya tujuh kol yang kita dapati ulama ini mentarjih mengatakan ini yang mu'tamad ulama yang lain mengatakan itu yang mu'tamad sehingga uh, terjadilah itu tadi uh, tidak ada kepastian sebagaimana di madhab asy-syafi'i marhalah riwayah al-madhab wa naqlil madhab marhalah riwayat madhab dan nakal madhab tamma fiha naqlul madhhab syafi'i tariqain. ya dengan dua metode menukil madhab naqluhu wa nashruhu ala tariq nashr kutubil imam syafi'i yang pertama dengan penukilan dan penyebaran dari dari penyebaran kitabnya Imam Asy-Syafi'i langsung. Yang kedua, eh, jadi ini jangan dipahami penukilan di zaman kita, penukilan di zaman dulu ya di zaman dulu yang eh, sebelum ada Imam An Nawawi dan semisalnya ya ini melalui langsung dari kitab Imam ash syafii ya karena sebagian gagal paham ya ini muskilannya gagal paham ini e, jadi hobi di zaman kita itu sebagian mengatakan kenapa belajar madhab syafi'i itu tidak langsung kitab al-um ar-risalah kan itu langsung madhab imam syafi'i yang betul-betul dikatakan imam ya kenapa pakai kitab uh, misalkan Muqaddimah Hadromiyah, Abi Syuja atau kitab Minhajut Talibin itu kan jauh sekali masanya. Nah, disinilah uh, eh, kita pentingnya belajar yang seperti ini, uh, madkhal ini agar kita paham kenapa uh, jalurnya seperti itu, ya, kenapa jalurnya seperti itu. Sampai seperti Imam Imam An-Nawawi rahimahullah, awal kali dia belajar, belajar kitabnya siapa? Uh, At-Tanbih, kitabnya Syekh Abu Ishaq Ashirazi. Ya, di situ dia tidak ada penukilan bahwasanya berkata Imam Syafi'i seperti ini atau hadisnya seperti ini atau ayatnya seperti itu tidak ada tidak ada penukilan dari imam tidak ada hadis atau ayat adil alil adillah tidak disebutkan ya kenapa kita katakan uh, apakah Imam An Nawawi rahimahullah taala tidak paham langsung mengambil dari kitab Imam Asyafi atau bagaimana ya berarti kan kita harus pahami dulu jangan-jangan pemahaman kita yang keliru ya ternyata didapati bahwasanya memang metodenya seperti itu untuk kita bisa memahami uh, kalamnya Imam Asyafi harus kita pahami melalui uh, penukilan dan pemahaman yang dinukilkan dari murid-muridnya ya <clears throat> dari murid-muridnya karena yang adra yang lebih paham dengan maksud oleh guru adalah sang murid ya makanya uh, ada namanya tobaqah al-ula yaitu derajat pertama siapa derajat kedua siapa itu diantara fungsi kita memahami derajat pertama kedua itu bagi orang yang dia nanti malah me, ingin meneliti ini ada terjadi ta'arud ya apa ta'arud itu e, beda penukilan antara ulama yang satu dengan yang lain maka diperlukan itu memahaminya seperti itu caranya yang kedua nakluhu antarik talamid al-Imam Syafi'i melalui metode penukilan muridnya Imam Asy-Syafi'i langsung ya. Ala ra'sihim al-Muzani ya yang beliau me membuat karya Mukhtasar al-Muzani. Mukhtasar al-Muzani tadi dia meringkas al-um bukan hanya ringkasan tetapi beliau tambahkan fawaid yang beliau e, dapat nukilannya dari sang guru ataupun yang beliau pahami dari sang guru. Ter tetapi terkadang Imam Muzani juga menyisipkan masalah yang dia menyelisih sang guru. Ya, yang dia e, menggunakan tadi usulnya imam tetapi dia tidak mengikuti furu'nya. Ya, ini di antara hal yang memang wajar karena dia juga mujtahid. Nah, mujtahid muntasib mustaqil namanya. Afan ini. Al-Muzani war Rabi' al-Muradi ya. Sulaiman al rabi al-Muradi wal Buaiti. Al-Buaiti ini yang paling paling afqah ya, paling fakih dibandingkan murid-murid yang lain yang langsung direkomendasi oleh Imam syafii Bukan Imam Muzani. Bukan, bukan. Nah, Imam Muzani itu pernah dibawa Imam Syafi'i di satu masjid. <coughs> ana lupa masjidnya di mana, dia, eh, saya ingat ana di daerah Syam. Kemudian Imam Syafi'i itu bicara eh, Imam Muzani bicara beberapa pembicaraan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakannya, mengatakan kepadanya uh, uh, diam engkau wahai muridku ya engkau tahu ini di tempat apa ya dia katakan tidak tahu kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau begitu aku beri engkau pertanyaan empat pertanyaan ya wa farra'a ala uh, sualil arba dan di tafri' empat soal ini dibuat cabang lagi setiap satu soal itu dicabang empat jadinya totalnya 16 pertanyaan Kata Imam Muzani beliau menulis uh, menulis langsung menceritakan cerita itu, beliau yang cerita langsung bahwasanya uh, kul soalin setiap soal yang aku ditanyakan akhtatu fiha. <laughs> aku keliru. Ya, sampai apa? Sampai fastahya itu minal minasyafi'i sampai aku malu dari Imam Ashafi. Jadi 16 pertanyaan semuanya salah semuanya. Ya. Salah semuanya sampai saya malu. Di saat itu saya tidak mau lagi bicara ketika ada hadir guru saya. Dan ini diantara metode metode sang guru. Dan ini uh, metode ini sangat bagus. Ya, kenapa? Karena uh, guru itu menginginkan kebaikan untuk seorang murid agar dia paham bahwasanya uh, dalam masalah ilmu itu tidak boleh kita atas sahul menggampangkan ya agar kita nanti lahir para murid-murid yang dia paham terpelajar yang sehingga dia tidak berbicara kecuali ala ilmin yang ini dilakukan juga oleh Al-Imam Abu Hanifah kepada muridnya. Uh, uh, kisah itu masyhur, kisahnya masyhur kisah Qadi Abu Yusuf, ya kan? Kisah Qadi Abu Yusuf. Udah ya. pernah dengar itu kisahnya. Yang masalah apa? Kosor, Ya. Kisah Qadi Abu Yusuf. Jadi uh, kisahnya itu ini diceritakan Syekh Ali Buker, ya. Hafizahullah taala. Beliau cerita biasanya kalau murid-murid baru diceritakannya kisah ini supaya murid-murid baru ini tidak apa namanya tidak gegabah e, menjawab pertanyaan atau semisal kalau di Abu Yusuf tidak hadir suatu ketika di madrasahnya Imam Imam Abu Hanifah. Aina Abu Yusuf? Mana beliau? Kata murid-muridnya, huwa marid ya Syekh. Sakit dia. Ha, Masya Allah marid. Ya syafahullah. Didoakan, diceritakan oleh sang imam bahwasanya Abu Yusuf itu murid yang cerdas, murid yang pemahamannya cepat, ya. Dia jeli dalam memahami masalah, ya, dan dia murid terbaik. Mendengar ini, murid-muridnya datang kunjungi uh, Abu Yusuf. Setelah ditakziah, dia tangi, masya Allah. Tadi Imam Abu Hanifah memujimu. Ya, di mana Imam Abu Hanifah itu jarang memuji orang, memujimu pujiannya seperti ini seperti ini ketika mendengar seperti itu masa imam kita memujiku iya ketika setelah dia sembuh Imam Abu Yusuf dia buat madrasah dia dia buat jalsah hmm. jadi di masjid yang sama dia buat pelajaran ya <laughs> buat pelajaran seperti Imam Abu Hanifah ketika dilihat masya Allah ada Syekh Jadid ada guru baru masya Allah ya dikatakan itu Abu Yusuf ya Syekh Abu Yusuf Masya Allah dia layak ma'ana dia tidak hadir dengan kita enggak dia sekarang buat <laughs> majelis sendiri gara-gara tadi pujian tadi <laughs> gara-gara pujian tadi jadi Imam Abu Hanifah setelah selesai pelajaran dia tanya sini satu orang tolong tanya kepada Syekh itu pertanyaan ada masalah ada seorang yang dia bawa pakaian kepada seorang tukang jahit Kemudian ketika dia diserahkan pakaian tersebut untuk dipotong, dia akan balik dalam waktu tertentu. Ujrohnya disebutkan sekian. Setelah dia balik, ya, setelah dia balik, dia tanya mana pakaian saya? Pakaian yang mana? Tidak ada. Ya, dia katakan, saya pakaian saya sudah taruh di sini, saya titipkan di sini, saya akan ambil hari ini. Ya, tidak ada, wahai fulan. Ketika dititipkan seperti itu tidak ada ya sampai beliau itu kesal dan akhirnya pergi setelah beberapa waktu tukang jahit ini dia dia mendengar eh, dan taubat dia ingat eh, dosanya seperti ini akhirnya dia kembalikan lagi pakaian tersebut setelah dikembalikan dia sudah dalam kondisi sudah dipotong ya sudah dilakukan uh, apa ini jasa yang di, diinginkan maka pertanyaan Syekh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, tanya kepada dia, hal yastahiqul ujrah amla? Apakah dia berhak mendapatkan upah atau tidak ini si tukang jahit ini? Maka dia katakan, in qala yastahiq, kalau dia jawab dia berhak. Kullahu <laughs> katakan kepadanya akhtokta. Ya, engkau keliru ya Syekh. In qala la yastahiq, kalau dia mengatakan tidak berhak, kullahu akhtokta ya Syekh ya engkau keliru ya Syekh jadi maju mundur kena pokoknya ya ini diantara apa diantara uh, eh, metode para ulama ingin bertanya ke seseorang ingin menguji uh, apakah dia itu memang faham seperti itu ditanya jangan satu jawaban jadi jawabannya dirinci ya dan ini yang pernah kita terapkan dengan sebagian teman-teman yang uh, mohon maaf anti madhab tidak mau belajar madhab kita tanya dalam masalah toharoh misalkan uh, ini ada 10 pertanyaan pernah kita seperti Tanya ini ada 10 pertanyaan menurut antum antum coba jawab dengan pemahaman yang antum pelajari dijawab sepuluhnya alhamdulillah tidak ada yang benar satupun, ya karena jawabannya diperinci ya dan disitulah kita masuk bahwasanya jawabannya seperti yang seperti ini kita tahu dari belajar madhab eh, ketika datang muridnya Imam Abu Hanifah ini kepada Imam Qadi Abu Yusuf ditanyalah setelah selesai pertanyaan pelajaran wahai Imam ya ini soal aku punya pertanyaan. Dikisahkanlah pertanyaan yang sama dijawab. Oh, dia ya dia berhak dapat ujroh. Akhtata ya Syekh. <laughs> Engkau keliru ya Syekh. Ditanya lagi, kalau begitu dia tidak berhak. Akhtata ya Syekh. Langsung Imam Abu Yusuf mengatakan hal anta uh, mursalun min indi Abi Hanifah. Engkau itu diutus dari Imam Abu Hanifah. Oh iya katanya. Ah, pergi dia balik. Besoknya tidak ada majelis lagi. <laughs> dia ikut belajar dia ikut belajar dia katakan setelah pelajaran wah syekh ada soal saya pertanyaan-pertanyaan saya ini pertanyaan seputar uh, baju dijahit hmm. Ah, dia katanya Imam Abu Hanifah ha kamu didatangi pertanyaan seorang yang dia berjahit <laughs> langsung dia Imam Abu Hanifah tahu dia katakan bahwasanya e, jawabannya demikian dan demikian dilihat jadi jawabannya itu dilihat apakah dia menggunting itu memotong itu Eh, kondisinya dia niat untuk melakukan yang sudah diakatkan atau dia sudah dalam kondisi ingin mengambil barang itu. Kalau dia sudah ingin mengambil, kemudian dia potong, la yastahiqul ujrah, tidak berhak dapat dia. Tapi kalau dia ketika motongnya karena memang itu yang diakatkan, kemudian setelahnya dia ingin ngambil, berarti dia sudah apa? Dia sudah melakukan sesuai akad, berhak dapat dapat ujrah, tapi dia berdosa. Nah, gitu. Maka uh, ketika itu Anda ingat sekali Syekh Ali Buker ketawa. Dia bilang uh, seperti ini kondisi orang-orang yang apa? Orang-orang muta'alim, orang-orang yang merasa apa? Merasa sudah faham uh, ilmu faham fikih padahal dia masih fi uh, fil atabat. Fil atabat itu kalau kita masuk pintu uh, tempat pagar dipasang itu. Jadi kita permulaan uh, masuk rumah itu atabat namanya ya itu yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ketika menyebutkan bahwasanya di antara sebagian orang yang mengatakan saya akan mempelajari mazhab yang empat, kemudian saya akan memilih pendapat yang paling kuat. Ya, bagaimana mereka ingin memilih pendapat yang paling kuat? Sedangkan uh, eh, aksarum la la uh, lam yasil uh, minal atabat, ya. Seba, se, uh, sedangkan kebanyakan mereka itu belum sampai di permulaan, ya. Fadlan anil muntahat Eh, terlebih lagi sampai di titik titik yang paling akhir. Kemudian mengatakan beliau mengatakan wa kaifa yatiru walam yuraish ya atau walam yatarayash. Bagaimana mungkin dia bisa terbang sedangkan dia tidak punya sayap, tidak punya bulu ya. Burung itu kalau dia masih kecil, dia kan nanti tumbuh bulu-bulu apa namanya? Bulu-bulu kecil Nah, itu namanya lam yataroyash, belum punya bulu itu. Ya, dikatakan seperti itu untuk masal, untuk permisalan seseorang yang dia itu me memposisikan diri pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. <clears throat> Ada istilah lain lagi masal dalam bahasa Arab itu eh, wa kaifa wa kaifa walam yurayish baina walam yufarik bainal qu'i wal bu'. Bagaimana dia itu bisa bicara dalam masalah seperti ini? sedangkan dia tidak bisa bedakan antara kur dengan bur, ya ku' itu uh, ini bur itu itu ya bagaimana dia bisa uh, bicara dalam masalah-masalah yang bukan pada tempatnya nah jadi ini marhalah nakal uh, eh, madhab ya, ada dua toriqah antum sampai jam berapa bisanya sudah waktu istirahat ini ya. nanti waktu jemput anak? Sudah. Sudah ya. Baik. Tapi kita cukupkan yang, yang terakhir aja. Kita ah. apa yang diapain? Apanya? Kita apa yang mau dipakai? Ya insya Allah kita kalau anak cenderung pakai kitab ini, ya kita cukupkan dulu ya.